Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri bumi, maafkanlah kami selama ini tidak semena-mena kami memerkosamu. Selamat Idul Fitri langit, maafkanlah kami selama ini tidak henti-hentinya kami mengelabuhkanmu. Selamat Idul Fitri mentari, Maafkanlah kami, tidak bosan-bosan kami mengabulkanmu. Selamat Idul Fitri laut. Maafkanlah kami, selama ini tidak segan-segan kami mengeruhkanmu. Selamat Idul Fitri burung-burung. Maafkanlah kami, selama ini tidak putus-putus memberangusmu. Selamat Idul Fitri tetumbuhan. Maafkanlah kami, selama ini tidak puas-puas kami menebasmu. Selamat Idul Fitri para pemimpin. Maafkanlah kami. Selama ini tidak habis-habis kami membiarkanmu. Selamat Idul Fitri rakyat. Maafkanlah kami. Selama ini tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu. Selamat Idul Fitri. 14